Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam pembahasan kias. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang uh, definisi kias yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, Berikutnya beliau menyebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya kias. Artinya dalil tentang bolehnya menggunakan kias dalam beristimbat. Nah, istimbatul hukum. Ya, famin, famin adillatil kitabi di antara dalil dari kita Alkitab yakni dari dalil dari Al-Qur'an ya. Yang pertama kata beliau qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 17. Nah. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan Alkitab ini Al-Qur'an bil haq dengan kebenaran. Ya, menurunkan Alkitab ini Al-Qur'an dengan benar. Wal mizan, demikian pula al-mizan. Ini timbangan maksudnya wal mizanu kata beliau matuzanu bihil umuru wa yuqayisu nah wa yuqayasu bihi bainaha nah Kata beliau, dan mizan dalam ayat ini adalah sesuatu yang dengannya digunakan untuk menimbang seluruh perkara dan dengannya dipakai untuk menganalogikan perkara-perkara tersebut di antara di antara perkara itu. Nah, ini dalil yang pertama, surat Asy-Syura ayat 17 tentang disyariatkannya atau bolehnya menggunakan kias dalam beristimbang. Yang kedua, qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." sebagaimana kami menciptakan penciptaan itu di awalnya, demikian pula kami akan mengembalikannya. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itu adalah janji kami, ya, janji yang pasti kami akan lakukan. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami benar-benar akan melakukan hal itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kiaskan ya, kama badakna. Ini Allah Subhanahu wa taala akan kembali ya, mengembalikan manusia yang sudah mati ya dibangkitkan kembali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka di awal kali. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan antara apa? Dikembalikannya makhluk-makhluk yang sudah mati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di awal kali. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, firman Allah dalam surat Fatir ayat 9. Allah berfirman, Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kadzalika nusyur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang telah ya, mengutus angin. Nah, yakni Allah yang menciptakan angin, Allah yang menciptakan angin, mengadakan angin, fatuthiru sahaban. Kemudian angin itu menggerakkan uh, sahab, awan-awan yang ada. Maka dengan awan itu fasuqonahu. Kami arahkan awan itu ila baladin mayyit. Kami arahkan ke negeri atau satu tempat yang mati. Ya, tidak ada tanda kehidupan. Ya, bihi al mautiha. bihi al Maka dari awan itu kami turunkan hujan, kami hidupkan kembali bumi atau tanah itu setelah matinya. Nah, di, kembali dihidupkan oleh Allah dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Kadzalikan nusyur." Demikian pula an-nusyur kebangkitan. Orang yang mati nanti di akhirat yang sudah mati sejak ribuan tahun yang lalu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kadzalika, demikian pula. Nah, ini dikiaskan, ya. Hari kebangkitan, ya. Dikiaskan dianalogikan dengan apa? Bumi atau tanah yang sudah mati kemudian kembali dihidupkan oleh Allah dengan air hujan. <coughs> Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kata uh, beliau rahimahullah, "Fasyabbahallahu taala i'adatal khalqi biibtida'ihi." Allah Subhanahu wa taala di sini ya menyamakan, menganalogikan ya i'adatal khalqi dikembalikannya dikembalikannya makhluk yang tadinya mati dikembalikan lagi ya itu disamakan kondisi ini disamakan dengan ibtidaihi ibtidaihi. ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pertama kali. Jadi sama saja ya. Wa syabbaha ihya al-amwati bi ihya al ardi dan Allah di sini menganalogikan, menyamakan, mengkiaskan menghidupkan makhluk yang mati dengan menghidupkan bumi. Ya. Wa hadha al qiyas dan ini adalah kias, analogi. Jadi paham ya? Jadi di sini pengarang rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya analogi kias itu disyariatkan dibolehkan untuk digunakan dalam beristimbat dalam menentukan hukum. Ya. Ini tentunya setelah karena kita sudah sebutkan uh, kemarin definisi kias. Ya. Nah, dibikin pula Eh, nanti akan datang insyaallah taala tentang eh, syarat-syarat kias inilah taala. Nah. Kata beliau rahimahullah taala huwa al qiyas. Inilah kias, analogi. Ya. Wa min adillati sunnati dan diantara dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dalil dari Al Quran. Sekarang dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalan yang pertama adalah qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liman sa'alathu anis siyami an ummiha ba'da mautiha. Tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa ibunya yang sudah meninggal. Ya, jadi ada perempuan bertanya kepada uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tentang puasa ibunya. Ibunya sudah meninggal, boleh nggak dia apa namanya kodok menggantikan untuk ibunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Araita laukana ala ummi araiti laukana ala ummi kidainun, fakadaitihi akana yuaddi dalika anha." Jadi ketika perempuan bertanya, Nabi kembali bertanya, ya, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ibumu punya hutang, ya, ibumu punya hutang, kemudian engkau bayarkan hutang ibumu, apakah itu teranggap lunas? Qalat na'am kata perempuan itu iya, jelas. Ya. Ada ada seseorang ya ibunya punya hutang 10 juta rupiah umpamanya. Ibunya meninggal, anaknya anaknya bayarkan hutang itu. Apakah hutang itu teranggap lunas? Jawabannya iya tentunya. Ya karena anaknya sudah melunasi hutang ibunya walaupun ibunya sudah meninggal dunia, walaupun bukan ibunya langsung yang uh, melunaskannya tapi anaknya yang melunaskan hutang tersebut dan itu teranggap. Nah, dan dianggap sudah lunas hutangnya. Nah, ketika Nabi tanya dia seperti itu, maka Nabi menjawab, Kuala fasumi an ummiki." Kalau begitu ya, engkau silahkan puasa untuk uh, ibumu. Nah, maka dari sini jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa mengambil pelajaran faidah bahwasanya seorang yang sudah meninggal dunia kalau dia punya utang puasa maka hutang puasa itu boleh ya dikogok atau diganti oleh ahli warisnya, anak-anaknya atau yang semisal dengannya. Nah, dalam sebagian riwayat ya, "Uqdullaha fallahu ahakku bil wafa." Ya, tunaikanlah hutang kalian kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala itu lebih pantas untuk ditunaikan hutangnya. Maksudnya begini, kalau kalau kita punya hutang, kalau ada orang seorang orang tuanya punya hutang, ya orang tuanya meninggal dia bayarkan hutang orang tuanya itu dianggap lunas antara sesama manusia nah kalau antara hutang sesama manusia saja itu dianggap lunas apalagi dengan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah lebih lebih harusnya lebih utama ya kalau kita punya hutang dengan Allah Subhanahu wa taala atau orang tua yang sudah meninggal punya hutang puasa atau yang semisal dengannya maka kita harus atau wajib menunaikan puasa itu kita sebagai ahli warisnya maksudnya nah karena hak Allah lebih pantas untuk di, ditunaikan. Nah, nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan antara hutang puasa dengan hutang piutang uang. Ya, kalau hutang piutang uang itu bisa terlunaskan oleh si ahli waris, si anak, ya. Demikian pula hutang puasa ibunya juga bisa terlunaskan kalau si anak tersebut berpuasa untuk untuk ibunya. Nah, ini menunjukkan kepada kita kias atau analogi itu diperbolehkan. Nah, yang kedua, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wulida li gulamun aswad. Dalil yang kedua, ya, tentang bolehnya analogi, bolehnya kias dalam beristimbat. Ada seseorang <coughs> nah, yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, telah lahir anak, ya, anakku, ya, tapi hitam. Ya. Lahir anakku tapi warnanya hitam, kulitnya hitam. Sedangkan si pria ini kulitnya nggak hitam, cerah, putih. Bapaknya putih, anaknya hitam. Ada yang seperti itu? Banyak, ya. Ya, maka dia bertanya kepada Rasulullah. Fakola Rasulullah, fakola Rasul Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi saw berkata kepada orang tersebut, "Halaka min iblin?" Apakah engkau punya onta? Kata laki-laki itu, "Na'am, iya." Kala "Ma alwanuha?" Apa apa saja warnanya onta itu? Kala humrun, merah, kemerah-merahan. Kemudian Nabi tanya lagi, "Hal fiha min aurak. <coughs> Apakah pada onta itu onta yang kemerah-merahan itu ada ada warna auraknya. Aurak itu uh, warna warna putih ya. Warna putih di kulit yang warna hitam. Ini bercak-bercak putih begitu. Nah, dia semacam semacam kepingan-kepingan perak begitu, ya. Ini. Ya, umpamanya uh, warna hitam, ya, warna hitam. Kemudian ada bercak-bercak putihnya. Itu namanya aurak. Ya, aurak. Nah, onta tadi yang merah itu ada nggak bercak-bercak putih seperti itu di e, di kulitnya? Nah, kalau naam kata orang itu, iya ada. Mata. Nabi tanya lagi, fa'anna zalika, Dari mana datangnya itu? Ya. Sedangkan induknya warnanya merah, kok tiba-tiba anaknya ada bercak-bercak putih seperti itu? Nah, kata orang itu la'allahu naza'ahu irkun. Bisa jadi ada urat yang salah, akhirnya warnanya seperti itu. Kala maka Nabi menjawab, ah, kalau begitu fala'alla ibnu kahada naza'ahu irku. Nah, bisa jadi anakmu pun begitu juga. Ya, ada urat yang salah, akhirnya apa? Warnanya jadi hitam seperti itu. Ya, warnanya kulitnya berwarna hitam. Ya, bapaknya cerah, kulitnya kuning langsat, sawah matang, anaknya hitam. Ada. Ya, ada. Ya. Kalau ditanya kenapa bisa seperti itu? Ya, bisa jadi karena urat yang salah, ya salah urat atau uh, ada urat yang pecah atau yang semisal dengannya, akhirnya warnanya seperti itu. Ya tentunya ini semua tidak lepas dari dari takdir Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskannya, ya, mengkiaskan anaknya juga yang tadinya uh, dia mengadu anaknya kulitnya hitam, ya bisa jadi sama seperti onta tadi. Ya bukan berarti Nabi samakan manusia dengan onta ya, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang di, yang dimaksud adalah warnanya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, maka Nabi SAW menyamakan, menganalogikan kondisi itu dengan kondisi onta tadi. Nah, ya, masya Allah Taala. Nah, di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Al rahimahullah taala Wa fi hadzal hadis dalilun ala hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini terdapat dalil ya <coughs> tentang hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim dalam mengajarkan wal iqna dan uh, iqna membuat orang itu puas dan cukup merasa cukup dengan jawabannya. Nah, dengan hikmahnya beliau sallallahu alaihi wasallam membuat orang yang bertanya kepada beliau itu langsung puas dengan jawaban itu. Ya. فقد انتقل عليه الصلاة والس... آه، فقد انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا الرجل عن الإبل لأنه أعربي نعم فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله على كل شيء قدير نعم أو إن الذي جعل لو جعل لونك أبيض قادر على أن يجعل لون الولد أسود لأن هذا يحتاج إلى ترتيب عقلي ولكنه باشره بأمر يلمسه بيده نعم يلمسه بيده فذهب هذا الرجل مقتنعا تماما إذا القياس دليل واضح نعم ففيه إثبات القياس بلا شك لما فيه من اعتبار الشيء بنظيره وهذا هو القياس نعم. كتب اليوم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, langsung bertanya kepada orang itu tentang onta. Karena orang yang bertanya ini seorang Arabi, seorang Badui yang tinggal di pedalaman. Karena pasti dia pelihara onta. Ya. Nabi tidak langsung menyebutkan sesungguhnya Allah itu maha mampu ya akhi. Ya enggak. Ya, kenapa? Atau Nabi tidak mengatakan, "Oh, warnanya itu karena Allah yang ciptakan." Ya, Allah maha mampu menciptakan warna hitam pada anakmu. Kenapa Nabi tidak menyebutkan begitu? Ya, karena kalau kalau Nabi menyebutkan seperti itu ini membutuhkan tertibun akli. Ya, membutuhkan eh, apa namanya susunan akal yang cerdas untuk bisa memahami itu. Ya, namanya orang awam, badui. Ya, kalau di apa namanya dikasih seperti itu jawabannya nanti dia nggak bisa paham. Tapi Nabi berikan cara apa? cara yang lain supaya dia bisa langsung paham. Nah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ya dengan sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari oleh si penanya. Nah, yang dia langsung praktekkan. Karena dia berinteraksi dengan onta, maka Nabi berikan contoh onta. Ya, Masya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga laki-laki ini langsung muqtani'an tamaman. Dia merasa cukup puas dengan jawaban Nabi. Dia merasa cukup, ya sempurna jawaban Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita kias itu adalah dalil yang sangat jelas. Di sini juga terdapat uh, penetapan validnya kias tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, artinya boleh menggunakan kias dalam beristimbal. Baik, berikutnya kata beliau wamin akwalis sahabati dan diantara pendapat para sahabat ya, tentang bolehnya kias ma ja'a an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء فقال ثم الفهم الفهم فيما أدل عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم qayisil umura indaka wa'rifil amthala thumma thumma thumma amid fima tara ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqqi nah Masya Allah Ta'ala Kata beliau Apa yang datang dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab ini ya satu-satunya sahabat yang pertama kali menggunakan gelar Amirul Mukminin. Nah, dalam tulisan beliau waktu itu kepada gubernur beliau Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Uh, kitabnya siapa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini jadi beliau tulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari berdasarkan hadis inilah al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah taala yang menulis sebuah kitab yang fenomenal yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu yaitu kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin nah itu tergantung kita kan ada beberapa jilid ya dari itu berdasarkan dari apa tulisan atau uh, suratnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Musa al Ashari dan kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ya wa huwa kabirun. Kitab besar wa nafi'un, sangat bermanfaat jiddan ya li talibil ilmi bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus punya kitab ini, kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Nah, terkhusus bagi mereka-mereka ya, yang yang ingin tabahur atau mendalami Eh, fikih dan usul fikih. Nah. Baik. Ah, Umar menulis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menuliskan dalam suratnya dalam menetapkan qada hukum ya. Beliau berikan wasiat kepada Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu. <coughs> Thumma al-fahm al-fahma. Setelah uh, wajibnya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW ya, ijma berikutnya kias Nabi uh, Umar bin Khattab menyebutkan thummal fahmal fahma. Kemudian engkau harus memahami dengan baik. Faham dahulukan paham dan paham. Maksudnya engkau harus memahami perkara itu dengan dengan pemahaman yang benar. Ya, benar kalau kalau kau sudah paham betul, sudah paham benar permasalahan itu, ya, barulah engkau engkau kiaskan. Supaya apa? Supaya engkau la yatasarra wa yaqis, supaya kau tidak terburu-buru. Jangan kau terburu-buru kemudian kau mengkiaskan serampangan, jangan. Tapi diperintahkan oleh Umar bin Khattab engkau pahami dengan benar eh, permasalahan tersebut. Nah. Nah. Karena bisa jadi ya dibutuhkan ta'ammul, perhatian, kemudian ketelitian, ya benar-benar paham dalam satu perkara, ya, tidak boleh sembarangan. Nah, karena banyak juga orang sekarang ya menganalogikan sesuatu, ternyata setelah kita teliti analoginya rusak, salah tidak benar. Nah, makanya Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan summal fahm al fahm. Ya, fima adalah alaika terhadap sesuatu yang ditunjukkan kepadamu. Mimma warada alaika yang datang padamu. Mimma laisa fi Qur'an wa sunnah itu perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau sunnah. Ya. Tidak ada dalam tidak ada dalam Qur'an, tidak ada dalam sunnah. Nah, apa yang harus kau lakukan? Summa qayisil umura indak. Engkau kiaskan, analogikan perkara-perkara yang ada di sisimu. Nah, wa'rifil amthal, ketahuilah permisalan-permisalan yang sama dengannya. Thumma thumma amid fima tara ila habbiha ila Allah. Kemudian engkau uh, apa namanya? Jadikan hal tersebut patokan ya. Maksudnya engkau bersandar pada sesuatu yang engkau lihat itu adalah hukum yang paling dekat dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengan kebenaran. Ya. Jadi setelah dipahami dengan baik, ya dipahami dengan betul, ya barulah di dikiaskan. Kemudian ya namanya seorang fakih, seorang qadhi, dia melihat nanti ya di antara di antara hukum yang dia lihat kira-kira yang mana benar, ya dia cari yang paling dicintai oleh yang paling dekat dengan kecintaan kepada Allah, yang paling dekat dengan apa yang Allah cintai dan apa yang paling mirip dan paling dekat dengan kebenaran. Itu yang dia putuskan. Nah, Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza kitabun jalilun talaqqahul ulama bil qabul. Ini adalah kitab yang mulia yang diterima oleh seluruh para ulama. Ini kitab ini tulisan yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma. Nah, dari situlah eh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menulis kitabnya Ilamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin. Nah, Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa hakal Muzani anna al-fuqaha'a min asri sahabati ila yaumihi ajma'u ala anna nadhir al-haqqi haqqun wa nadhir al-batili batilun. Al-Muzani rahimahullahu taala ya menghikayatkan bahwasanya ya menukilkan uh, Al-Imam Al-Muzani salah seorang a'immah, salah seorang imam dari ashabu Syafi'i dari teman dekat akrabnya Al-Imam Syafi'i rahimahumullah taala. Nah, sahibnya Imam Syafi'i. Ya, beliau menghikayatkan bahwasanya para fukoha, para ahli fikih, para ulama itu dari zaman sahabat sampai zaman beliau itu mereka semua sepakat bahwasanya nazirul haqqi haqqun, sesuatu yang sama dengan kebenaran maka itu adalah kebenaran juga. Wa nazirul batil batilan dan sesuatu yang sama dengan kebatilan maka itu pun batil juga. Yani di, di, di, eh, dianalogikan ya wasta'malu al-maqayisa fil fiqhi dan mereka menggunakan al-maqayis ya analogi-analogi kias-kias fil fiqhi dalam dalam fikih fi jami'il ahkam pada seluruh hukum-hukum yang ada nah jadi ah, di sini pengarang rahimahullah taala menyebutkan tentang dalil-dalil masyru'iyati uh, eh, al-qiyas, dalil tentang disyariatkannya qiyas. Nah, boleh menggunakan kias, ya, boleh menggunakan kias dan itu kias salah satu dalil dari dalil-dalil yang ada. Kita sudah sebutkan dalil dalam Islam itu ada empat: Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, ijma dan kias. Nah, kias ini ya tidak sembarangan oleh tidak sembarangan orang boleh <coughs> menggunakannya, ya. Yang menggunakan kias ini adalah orang-orang yang berilmu, yang memahami tentang syarat-syarat kias, rukun kias dan syarat-syarat kias. Adapun syarat-syarat kias insya Allah taala akan beliau sebutkan di e, pembahasan berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang besok insya Allah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini.